Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis. Terakhir kita ambil mengenai al-jar wa ta'dil. Yang mana al-jarh adalah memberikan kritikan, at-ta'dil memberikan rekomendasi. Semuanya diletakkan pada tempatnya la ifrat wa la tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan perkara ini. Naam. Kita lanjutkan yang terakhir kita ambil kemarin barakallahu fikum setelah kita menyebutkan bahwasanya jarah wa ta'dil itu macam-macam bentuknya. Untuk masalah jarah memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan jarah yang paling besar adalah sebagaimana sudah kita lewat kemarin di antaranya akdzabun nas, manusia yang paling dusta. Nah, atau ruknul kadzib, orangnya itu adalah pondasi eh, kedustaan. Atau berikutnya, nah barakallahu fikum yang menunjukkan pakai siyah mubalaghah Eh, jadi jarahnya menggunakan lafaz pakai apa? Pakai bentuk mubalaghah, kadzab, wadda', dajjal. Paham ya? Kadzab itu pendusta. Dajjal itu pendusta, wadda' pemalsu hadis. Apa maksudnya ya? Seperti itu, na'am. Tapi yang paling ringan, jarah yang paling ringan layin. Lembut sekali dia. Makanya lain itu maksudnya dia bisa dikatakan Naam barakallahu fikum lembut sekali intinya kedhaifahnya itu lembut. Paham oh ya? Lemahnya itu sangat lembut, enggak terkadang enggak nampak kecuali orang-orang yang memang mereka para sedikiyawan hadis. Au sayyil hifdz atau orang yang jelek hafalannya. Au fihi maqal atau perawi tersebut nah barakallahu fikum dibicarakan. Wa baina dzalik maratib ma'lumah. Sekarang berikutnya. Wa yustaratu lil qabulil jarhi syurutu khamsatin. Atau syurutun khamsatun, gitu ya. Naam. Dan disyaratkan untuk diterimanya jarah seseorang itu dengan lima syarat. Orang menjarah kalau diterima jarahnya, kritikannya kalau diterima itu dengan lima syarat. Pertama, perhatikan baik-baik. Ayyakuna min adlin. Jarah tersebut munculnya dari orang yang memiliki sifat adalah. Tidak sembarangan. Sudah kita lewati kemarin ya, al-adalah mustaqimus sirah. Orang yang jalan hidupnya lurus, bihaitsu annahu yabta'id 'anil kaba'ir walam yusir 'ala sagair. Paham itu ya? Dia Orang dikatakan jalan hidupnya lurus manakala dia menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Nah, kalau muncul dari orang-orang tersebut, na'am barakallahu fikum maka terima jarahnya. Fala yuqbal min fasikin, maka enggak diterima jarah dari orang fasik. Naam. Berikutnya, an yakuna min mutayaqqidin. Diterima jarahnya itu kalau muncul dari orang yang sadar. Jadi menjarahnya itu bukan karena ngigau Eh, tahu ngigo antum? Eh wa na'am fikum. Bukan dari orang yang ngigo tapi apa? Benar-benar sadar. Fulan kadzab, sadar dia mengucapkannya. Naam. Fala yuqbal min mughaffal. Maka enggak diterima dari orang yang lalai. Eh, orang tidur kemudian ngigo dia. Yang fulan wadda' misalkan, diterima enggak? Enggak terima karena enggak sadar. Eh wa na'am, seperti itu. Yang ketiga, an yakuna min 'arifin bi asbabihi. Naam. Yang ketiga adalah hendaknya jarak itu muncul dari orang yang tahu tentang sebab-sebab jaraknya, enggak sembarangan. Karena saya katakan, lewati kan, nah barakallahu fikum eh, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu tabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau dia enggak punya pengalaman sama sekali, enggak punya gambaran, enggak tahu sama sekali, mungkin enggak dia menjarah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ini hendaknya jarak tersebut muncul dari orang yang tahu sebab-sebabnya. Sebabnya kenapa kalau dijarah gitu loh? Fala yuqbal mimman la ya'riful qawadih. Maka enggak diterima jarahnya dari orang yang tidak mengetahui qawadih celaan-celaan atau na barakallahu fikum intinya apa? Sebab-sebab jarah tersebut. Jadi dia enggak bisa diterima kalau enggak tahu sebab-sebabnya kenapa. Apa maksudnya ya? Naam. Yang keempat, an yubayyana jarah jarhi. Di samping dia menjarah, dia juga menjelaskan sebab jarahnya kenapa. Masa tiba-tiba menjarah tanpa ada sebab kan enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum fulan hizbi. Kenapa hizbi? Ani tanya. Nah, barakallahu fikum jangan bermudah-mudahan kita menghizbikan orang lain. Tapi dilihat lihat dulu cek dulu kenapa hizbi? Kenapa dia mubtadi'? Kenapa dia dol? Kenapa dia sesatan itu? Harus tahu kan? Nah, enggak sembarangan. Eh, fulan khatir. <laughs> Tahu fulan khatir enggak? Fulan khatir, fulan bahaya misalkan. Cek dulu bahayanya apa? Jangan-jangan dia karena apa? Karena jual makanan mahal. Paham ya? Karena bahaya. atau dia yang jual nah barakallahu fikum jual barang eh barakallahu fikum mahal harganya atau misalnya Cek dulu. An yubayyana sabab jarhi. Yang keempat hendaknya apa? Si penjarah tadi itu menjelaskan sebab jarahnya kenapa. Fala yuqbal al-jarah al-mubham. Maka enggak diterima eh, kritikan atau jarah yang masih mubham, enggak diketahui sebabnya. Paham ya? fulan khatir, fulan bahaya. Nah, enggak diketahui bahayanya yang mana, apa bahayanya, di mana letak bahayanya. Nah, itu jangan, hati-hati. Misal, contohnya, an yaktasira ala qawlihi dhaifun. Seperti seorang penjarah mencukupkan dengan ucapannya dhaif, dhaif, lemah. Au na'am yuraddu haditsuhu atau ditolak hadisnya. Dah gitu tak. Sebabnya kenapa enggak disebutkan? Kenapa sebabnya dhaif? Enggak disebutkan juga. Kenapa tolak hadisnya enggak disebutkan? Pokoknya dhaif. fulan khatir, kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. ya, fulan hizbi, kenapa hizbi? Pokoknya hizbi. Nah, seperti itu bukan dalil. Pokoknya itu bukan dalil. Paham ya? Karena seringnya ada bid'ah dalal hizbiyun seperti itu, memfonis kemudian sembunyi tangan gitu modelnya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Hatta yubayyana sabab dzalik hingga dia mau menjelaskan sebab kenapa didhaifkan fulanun daifun, Fulan dhaif. Kenapa sebabnya? Karena dia meriwayatkan apa? Dari seorang yang daif, atau karena dia dia sendiri daif, kemudian meriwayatkan dari orang-orang yang pemalsu hadis misalkan. Seperti itu. Allah musta'an. Li'annahu qad yajrahuhu bisababin layak yaqtadil jarh. Karena bisa jadi orang itu menjarahnya, si penjarah tadi, si pengkritik tadi mengkritiknya dengan sebab apa? Dengan sebab yang sebab itu sebenarnya tidak bisa jadikan kritikan itu loh. Paham Nah, barakallahu fikum. Nah, misalkan fulan dhaif, si fulan hadisnya lemah. Kenapa? Karena dia nam jual rotinya mahal harganya. Paham ya? Karena jual roti harganya mahal, dilemahkan hadisnya. Padahal jalurnya itu sahih semua itu loh. Paham ya? Itu memang kita katakan jual roti mahal itu kan kehendak dia ya, nyari untung tadi ya. Enggak ada keterkaitan dengan apa masalah lemah jalur sanadnya tadi. Apa maksudnya ya? Ini contohnya aja seperti itu contohnya. Nah, jadi enggak ada keterkaitannya dikait-kaitkan itu loh. Paham, paham insyaallah paham soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Si fulan dhaif. Kenapa dhaif? Karena dia kalau naik motor kenceng. Paham ya misalkan? Naik motor ngebut misalkan. Nah, itu kan enggak ada keterkaitan dengan mengambil hadis. Paham ya? Paham maksudnya ini ya? Seperti itu enggak bisa dikaitkan kemudian apa untuk jadikan sumber untuk menjarah. Hadza huwal masyhur inilah yang masyhur. Waqtara Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar siapa namanya? Antum? Apa? Antum? Antum? Antum? Eh? Antum? Ahmad bin Ali. Eh, Ibn Hajar namanya Ahmad bin Ali ya. Wa ikhtara Ibnu Hajar rahimahullah qabul al-jarh al-mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Dan Ibnu Hajar dan Ahmad bin Ali rahimahullah memilih untuk menerima jarah yang mubham Jarang walaupun mubham enggak diketahui sebabnya. Nam itu beliau memilihnya kecuali nam barakallahu fikum maksudnya apa? Kecuali fiman ulimat adalatuhu, kecuali kalau memang dikenal sifat udulnya dia atau sifat adalahnya dia. Jadi kalau ada orang memiliki sifat adalah kok dijarah eh, tanpa sebab itu enggak diterima maksud dia. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau memang enggak dikenal dia orang yang adalah, itu secara global kalau jarah mubham, nah seperti itu Ibnu Hajar memilih diterima. Nah, kecuali kalau apa? Nah, barakallahu fikum jarah itu mengena pada orang yang dikenal dia memiliki sifat adalah. Jadi dia terkenal memiliki sifat adalah kalau dijarah itu loh. Sebabnya enggak ada, itu enggak diterima. Apa maksudnya? Nah, fala yuqbal jarhuhu illa bibayani bibayani sabab maka enggak diterima jarahnya, kritikannya kecuali dengan menjelaskan sebabnya. Wa hadha wal qaulur rajih, ini pendapat yang rajih yang kuat, la siyama idza kana al jarh min a'immati hadzal sya'an. Terlebih-lebih lagi kalau seandainya na barakallahu fikum yang menjarah itu adalah dari kalangan apa? Para imah na barakallahu fikum di zaman ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau yang dijarah itu adalah orang sudah barakallahu fi memiliki sifat adalah kalau dijarah itu kemudian tanpa menyebutkan sebabnya itu enggak diterima. Nah, tapi kalau sebabnya ada, dilihat lagi sebabnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang terakhir alla yakuna waqi'an 'ala man tawatarat adalatuhu. Hendaknya jarah atau kritikan tadi diterima bisa manakala apa? Manakala jarah tersebut tidak mengena kepada orang yang memang terkenal adalahnya. Apa maksudnya? Nah, orang kalau terkenal adalahnya kok dijarah, eh, barakallahu fikum mengena pada orang tersebut. Naam wastaharat imamatuhu dan juga keimamannya sudah masyhur Imam Bukhari jarah Imam Bukhari dhaif misalkan. Paham ya? Ini bagaikan apa? Bagaikan orang yang apa? Bagaikan orang yang apa? Imam Bukhari juga lihat Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan ada orang mengatakan Ali Imam Al Bukhari dhaif. Itu bagaikan apa berarti? Orangnya. Hah? Bagaikan apa? Oh, bagaikan apa antum? Antum? Antum? Antum? Paham? Bagaikan orang yang nanduk gunung. Paham ya? Antum tahu tanduk enggak? Gunung sebesar itu tanduk sama dia patah antum tanduknya. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya udah jelas-jelas keimamannya Imam Bukhari. Oh. Imam Bukhari dhaifun. Imam Bukhari wadda' karena ada orang ngomong kayak gitu. Itu bagaikan orang yang menanduk gunung. Sudah tahu gunung keras terbuat dari batu, paham ya? Tanduk sama dia, patah tanduknya. Maksudnya dia itu justru nanti kena jarah sendiri dia nanti. Nah, kita lihat di sini. Kan Nafi' siapa Nafi'? Maula siapa? Ibnu Umar. Wa Syu'bah, siapa Syu'bah bin siapa? Syu'bah Ibnu Hajjat Abu Bustam, Amirul Minin fil hadis. Malik Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Wal Bukhari, Imam Bukhari ma'ruf. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Fala yuqbal jarhu fi haula'il fi haula'i wa amsalihi. Maka enggak terima kritikan jarahnya kalau mengena mereka-mereka dan yang semisal mereka. Maksudnya kalau mengenai para imam ini enggak diterima jarahnya. Kalau ya, bagaikan orang yang menanduk apa tadi? Gunung, tanduknya pun akan patah. Nah, barakallahu fikum wa hidakumullah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.